Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Manajemen Cinta bersama Ustadz Baharsha Al-Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Cinta Cinta adalah nutrisi hati Pelepas dahaga jiwa Penyejuk mata Penyegar batin Begitulah Abdul Hadi Hasan Wahbi mengartikan tentang cinta Eric Fromm mengatakan Kehidupan akan berhenti bila tidak ada cinta. Bahkan sebuah syair pun mengatakan, Love is beauty but not every love is beauty. Cinta itu indah, namun hendaklah setiap keindahan itu mengandung cinta. Bahkan, Al-hayatu bila hubbin kan laili bila nujumin. Orang berani mengatakan bahwa hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Dengan cinta yang pahit menjadi manis, dengan cinta kekeruhan menjadi jernih, dengan cinta sang raja menjadi budak, dengan cinta gula jawa pun terasa coklat. Begitulah keadaannya bagi orang yang dideputi oleh rasa cinta. Bahkan jiwa pun dipertaruhkan demi cinta. Gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Pertanyaan yang tepat buat diri kita Apakah cinta kita sudah sesuai dengan aturan Allah? Apakah cinta yang kita bangun selama ini dibangun dengan nilai-nilai syahwat dan bukan dibangun dengan nilai-nilai iman? Ayo adik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang yang dari cintanya adalah cinta kepada Allah, cinta sejati kepada Allah adalah orang yang merasa nikmat berkholwat bermunajat kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dua ukuran cinta kepada Allah. Yang pertama, lihatlah volume cintamu kepada kalamnya yaitu Al-Quran di hatimu. Yang kedua, seberasa, seberapa besar volume kenikmatanmu dan keasikanmu tak kalah mendengar lantunan firmannya. Sudahkah keasikan itu melebihi para pecandu musik dan nyanyian tak kalah nyanyian itu diperdengarkan. Sesungguhnya merupakan hal yang sangat wajar bahwa barang siapa yang mencintai seorang kekasih, maka suara pembicaraan sang kekasih adalah sesuatu yang sangat dicintai. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." ala bidzikrillah tatmainnul qulub yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Ayyuhal ikhwarahimakumullah para pecinta sejati adalah orang yang menyesal jika lupa mengingat Allah engkau mengaku cinta kepada Allah tapi maksiat terus kepada Allah tentu kias yang mustahil bila benar cintamu tentu kau patuhi Allah karena sang pecinta pasti akan mematuhi kekasihnya Kul inni akhafu inni asutu rabbi adaba yaumin adim Para pecinta adalah orang yang takut kepada Allah Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Surah An-Nahl ayat 50 mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Para pecinta sejati yang ketiga adalah dia senantiasa bertaubat, beristighfar dengan segala dengan segera apabila dia melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullah 'alaihim wa kana aliman hakima surah An-Nisa ayat 17 sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana ayo adik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas gambaran para pecinta sejati yang dia hatinya, sikapnya, perilakunya, mahabbah cintanya, berharapnya, takutnya, semuanya hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu semata. Aywal ikhwah rahmakumullah. Pertama, orang yang pecinta sejati adalah tidak meninggalkan perintah Allah karena kesulitan yang terjadi yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena dunia yang didapat. Yang ketiga, tidak meninggalkan perintah Allah karena hawa nafsunya. Yang keempat, tidak meninggalkan perintah Allah karena hawa nafsu orang lain. Karena hawa nafsu itu tercela. Ya Allah ya Muhaimin, aku meminta kepadamu dengan penuh tunduk, kerendahan dan kehusuan. Ampunilah aku, rahmatilah kami ya Allah Engkau Allah ya Allah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi, maka berilah cahaya kepada kami. Engkau Allah yang memberikan petunjuk kepada kami, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami. Ya Rabbana, besar sudah harapanku, buruk sudah perbuatanku. Berikanlah hambamu ampunan sebesar harapanku. Jangan kau tutup doa kami karena dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampunilah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin semoga apa yang disampaikan membawa manfaat nilai diri hari ini kita kuatkan, itikadkan dan tambahkan kecintaan kita kepada Allah dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Cinta Merajut Cinta Hakiki Menggapai Ridho Ilahi